Ustad namanya Ustad Mubarak. Waduh, ini kejamnya bukan main. <laughs> kejamnya bukan main. Bau harum wanginya saja itu misik. Tercium dari jarak satu kilo. <laughs> Pokoknya kalau udah nyium bau dia, buru-buru bangun sholat tahajud. Sekali waktu mungkin terlalu capek, kena sabet saya. Itu ada selang, isinya semen saya nggak tahu di langitan ini ada atau tidak. Ya, ada. Ada. Mudah-mudahan kalau nggak ada biar ada. Diambil, disabet, cetak, bengkak merah biru. Saya ngadu sama bapak saya. Niatnya tadi biar bapak saya berantem sama ustadznya. Tapi karena bapak saya juga santri di Mustofawiyah Purba Baru Mandailing Tapanuli Selatan, ditanya, kamu kenapa di sahabat? Saya lupa, nggak bangun waktu tahajud. Apa dia bilang? Rasain. Itu. Kadang pesantren ini ada yang di luar logika, saudara. Ada. Perasaan, ngaji, tidur terus. Sekolah, ngorok, ngiler tapi khidmatnya kepada guru, khidmatnya kepada kiai luar biasa. Begitu lulus besar jadi pengasuh pondok pesantren. Awas jangan pulang dari sini begitu masuk kamar besok ngorok semua. Ini hebatnya pesantren, ada keberkahan dan keberkahan ini yang banyak orang nggak percaya. Keberkahan ini yang banyak orang nggak yakin, nggak mungkin. Bagaimana mungkin Anda mau hebat, mau maju kalau Anda tidak belajar. Akhirnya merasa pinter, merasa benar anak zaman sekarang, gurunya juga dilawan. Yang gak belajar dia, yang merah dia, yang puntennya jelek dia, yang digebukin gurunya. Ini dia nih, gara-gara guru ini nih, gue dapat rapot yang merah nih. Yuk kita cekat, kita gebukin rame-rame. Bagaimana mungkin ada keberkahan kalau gurunya digampar, gurunya dipukulin, motornya dikempesin. Awas. Kalau dulu ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di luar sana Masya Allah, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Nah, ini langitan diajarin tata krama, diajarin adab, diajarin akhlak, Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mulia seperti beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah. Dari saya cukup sekian mohon doanya dari para masyayikh, para habaib, para kiai, para gus dan para santri yang ada di sini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik jazakallahu khair. Alhamdulillah apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan menambah semangat kita menjadi santri. Ya, alhamdulillah. Zaman dulu dikebuki orang yang sing nuntut. Saiki kakean HAM. HAM sekarang itu sebetulnya nek buat saya itu perlu disingkirkan dari Indonesia. Itu HAM itu itu merusak bangsa itu. Sidik-sidik HAM. Ada wanita jalan telanjang ini hak asasi. Lagi piye kita wong telanjang kok hak asasi ki akalmu pi motoku ki rusak kok gara-gara asasi. Hak asasi. Ini makanya saya selalu mengatakan kepada pemerintahan kita, kami umat Islam mendukung pemerintah 100%. Jangan takut sama ham-hami. Makanya program untuk maaf-maaf kembali kepada asal. Program untuk jilbab poluan itu katanya dananya belum ada. Kan gitu dong. Masih mikir dananya piye, tapi program untuk bagi kondom itu. <laughs> Danane ini sama akeh kok enek lu akal lagi kena terus piye iki. Ayo DPR DPR ini mikir ngono lho. Wong gunane DPR iki gunane iki wakil rakyat iki ya ngomong. Aja DPR go rapat wae ya, ayo. Omong ngono wong-wong kuwi sing urung cetha-cetha jangan bingung sama pesan sponsor. Banyak pesan sponsor di belakang. Ayo, kowe nek ngene engko ora tak bantu lho. Ngono ki. Kowe nengen ora butuh bantuanmu, Drun. Kami bangsa Indonesia kaya, bangsa Indonesia hebat, bangsa Indonesia 200 juta lebih mosok kalah karo sodron-sodron kuwi. Jawedi, jawedi, sugih sugih awake dhewe iki sugih. Wong kulino mangan kok bingung. Le Amerika itu kalau dideke minyak kuwi sak negara stres. Kita tanpa minyak dalan sikil biasa, sikile rangen kabeh. Wis biasa, ngono lho. Urip ning anu ya biasa. Jadi kita ini manusia yang super hebat. Dijak kere iso, jak suke luwe iso. Gampang. Kita iki wis hebat-hebate menungso. Aja bingung. Wong negara iki sak hebat-hebatnya negara iki negara kita lho. Loh, saya ini pernah ke beberapa negara, yaitu Kaya gaya sidik ini lah gaya. <laughs> Masa kalah karo menteri ini? Ya surah ketang negara sing paling cedak. Saya tuh tanya alamat, tolong mas alamatnya ini di mana? Sana, duduk ini ada, tahu ubang ubang kurang ketemu. Lu kurang ajar tak? Iki mau oh, wong edan tenan tak omong iki kenae eh, piye mau takok tenan-tenan pakai salam barang lho. Sing tak takok yo iya, nganggo kuplo. Jenggoten luwih dawa jenggot. Jenggotku kan rada ora dawa, nek kono iki dawa tak meneng karo nyekel ngene ta. <laughs> karo perengat-perengut. Ais tak takoni, "Assalamualaikum ya akhi, mau tanya alamat ini di mana?" Oh, sana wis. Mubeng ora kedekel. Aku lunga ning langitan, tuban iki langitan iki langitan. Ora kenal menungsone, Mas. Ajeng tanglet niki alamate Gus Maksum. Oh, siap diterke. Malah digoncengke, malah disuguhi sik. Pang mampir gen kula rumiyin Pak Dereng boten kenal ini, boten kenal. Mampir disuguhi wedang, bar ngono diterke tekane nggon Gus Masuk, ngono cek kono sing terima kasih. Lho hebat ta wong Indonesia iki. Lu, luar biasa orang Indonesia tidak ada duanya. Sekolah luar biasa nih gampang diapusi, gitu. <laughs> Aduh, aku kadang yang mumet delok iki piye. Kapien, kapien. Wes diterke mestinya kan saya terima kasih ping 1000 to. Mas ngapunten terima kasih. Oh mboten kula sing terima kasih matur nuwun. Jenengan nika malah maringi kula ganjaran. Duh, hebate wong Indonesia. Kaya ngono. <laughs> Aja gelem ditani-tani. Nggih, monggo para DPR DPR titip-titip niki rakyat jenengan iki wong apik kabeh, ayo jenengan dipilih kuwi gunane nggo menyuarakan rakyat. Orang menyuarakan karpet dewi Dewi. Eh, enten ya? mriki enten DPR nggih. Alhamdulillah nek enten DPR kasih ke DPR Masya Allah juga. Ini bukan nyindir DPR, DPR kita ini semua wis apik. Sing elek iki nyoteng. <laughs> Soalnya apa? <laughs> Ngapun kadang nek teko terus kita gaya. Eh, menurut saya. Lah kira-kira nek kamera. <laughs> Ayo coba, coba orang nek kamera, orang nyangkem ngono kuwi. Tidak ada kamera ya meneng kabeh berhubung media datang, Bapak bisa saya anu liput. Oh siap, siap langsung dasing ini. ini. Assalamualaikum kami adalah halal opor. Wis aja lah, wis aja kakean ngomong. Wis menungso Indonesia ini sekarang tidak perlu banyak bicara, perlu praktek. Dadi yo praktek wong-wong sing apik. Indonesia 100% kabeh apik, sing elek ki ora enak. Ngono lho. Tidak ada yang jelek di Indonesia ini apa? Wong tikus wis sampai sampike luar biasa kok. Tikus sama kucing ini sudah bekerja sama yang bagus. <laughs> kucing sama tikus, ceng. Kuwi entuk bagian ra ceng. Mboten angsal Gus. Orang entuk aku ora entuk. Aku liwat kono aku tak lewat kene. Aja ganggu lho Gus. Nggih. <laughs> kucing dapat makanan delalah kucing ya luman. Assalamualaikum tikus-tikus. Waalaikumsalam saya dapat kentol ayam. Orang ketang wis mambu, bekasnya wong lahitan ya. Bismillah. Soalnya apa? Sekarang ini semua makanan sudah lunak semuanya. Sak balungnya diuntal. Dintek kengge, hati-hati. Mari kita ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik. Pondok terus bangkit. Jadilah orang yang cerdas. Jangan jadi orang yang bodoh. Cari ilmu. Cari ilmu itu di mana tempat bisa. Ya, dan hormati orang-orang yang punya ilmu. Makanya Habib Lutfi tadi mengatakan di Irak di ini kok ancur sebab apa? Boten mudeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama. Malah yang ziarah ke sana ki wong langitan. Tak menterine barang yang ziarah ke sana. Mang tingali kubur-kubur mereka di sana letek reget. Luar biasa. Tempat wali-wali songo kita resik kabeh. Sana tidak diperhatikan. Dianggap ini tidak ada artinya. Apalagi di negara timur tengah yang lain lagi. Omai my Rasulullah dihancurkan. Tempat peninggalan-peninggal Rasul ditinggal, dihancurkan. Tetapi di sekitar Ka'bah dibangun hotel-hotel maksiat sakmono akeh. Kalau bangun hotel tidak syirik, tidak bid'ah, tapi kalau ngancurkan rumah Rasulullah ini dianggap syirik. Ini rumah yang akan menimbulkan syirik akalmu ya ora cetok. Lah terus wong langitan sing lumangsa rada pinter sithik iki lunga ning Mekah rono, mulih terus macam-macam pisan. Menurut buku yang saya dapatkan dari Arab Saudi sana, bahwa buku-buku ini ulama-ulama luar biasa. Ulama yang paling hebat itu dari Mekah. Ya benar, Tapi setan yang paling hebat ya sekokono. Lah Abu Jahal itu kamu kira dari Nganjuk Abu Jahal ki yo ya seko Mekah kono drone kowe iku yo ya ora mudeng. Abu Jahal itu tidur dulu di Ka'bah, di dalam Ka'bah leyeh-leyeh karo udut. Ya, Abu Jahal. Jadi jangan kamu anggap semua yang dari Mekah itu mesti benar. Dipilih mana yang benar kita ambil, yang tidak benar ya tidak usah dimusuhi, balik no wae. Saya waktu ke Mekah dulu, wong-wong sing sing jegot jenggot kadang berdiri di depan hotel ya. Bener ngene Delelah gelelah aku jenggotan bodoh. Tapi rada ganteng ini sithik. Ya ora sombong. Masalahnya terus habis itu rombongan saya yang Indonesia, Indonesia, Indonesia, total Indonesia kasih buku sak tumpuk. Lah, Paimin Paijo iki nampa buku itu alhamdulillah Habib, saya diperhatikan sama ulama sana, ulama sapa, Bin, men. Kuwi ulama kuwi. Kuwi pemene. Lah kok iso? Lah koro-koro wong iki bagi kitab tahlil syirik, tahlil bid'ah, ziarah haram, iki wong ngene. Loh saya tidak pernah mengurusi mereka, wis aja ngurusi awake dhewe ngono lho Mas. Sing tahlil ya ben tahlil. Orang tahlil itu tidak sampai ya wis ben tekan ora tekan urusanmu to, kok kakek nomo. Lu Rasulullah itu menganjurkan kita ziarah kubur itu masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini orang kerungu ke salam ngopo. Lah krungu pun di beb ora enek sing lah ya nek melek krungu ya kowe malah minggat. Tangis ya, kok kubur ayo Waalaikumsalam lagi lagi. Malah ucul kabeh. Ayo alhamdulillah yakin wae aku yakin ngono kok ya dodok kangelan to Drun Drun. Kowe ke berat. Kok kaya menterine iki lho mau. Ila hadratin Nabi menteri iso ala ila hadratin Nabi ora menteri saka Cirebon saka Jawa Timur ngono to. Sing iso bangsa ngono wong pondok-pondok. Dadi nek milih-milih anu ki ya calon-calon ki ya sepeton-peton pondok. Insyaallah nek arep rusak ki rusake ya ora kakean ngono lho. Dadi nek arep rusak wis ngerti dalile. Wis mudeng saya dalile ki aku nek rusak aku dosa. Ora sida ngono terus. Tapi nek sing ora mudeng dalil ya gayane Ya bilang. Paling kok setahun pisan ngumpulkan anak yatim satu sebagai sepuluh ribuan di soteng. Amplopnya tutupan soalnya. Nek bukaan aku mana ayo. Waktu saya diundang oleh salah satu tokoh dunia dan akhirat. Waktu <laughs> lah kemaki banget waktu itu saya pikir ki apa ndak bagi-bagi anak yatim dikumpulkan yang panggung apa cekel-cekel sirai ngene. Kayak amplop saya bilang mbok tolong amplopnya itu dibuka. Oh jangan Katanya kalau sodakoh tangan kanan tangan kiri tidak boleh lihat iki biyen. <laughs> Nek saiki kudu ngerti piro. Nek orang mbok politisi ya gara-gara ngene iki mbok politiki nggo. Tak buka 10.000. Ya Allah. Kowe iki 10.000 dadak ngumpulke wong to trun-trun. 10.000. Lah ngono bangsa kita ya seneng kaya ngono-ngono kuwi. Pembagian daging di Istiqlal, pembagian daging di mana? antri kaya wong fakir. Saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang di sini, masyarakat-masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, siapapun yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan, jangan sekali-kali bagi coro antri, jangan. Datangi ke rumah masing-masing, punya RT, punya RW, gunane neopo. Pak RT, masyarakat Anda yang tidak mampu berapa? 100, kirimi 100 bungkus, bagi dewe. Orang antri pakai girik ngisin-ngisini. Itu nanti terus bangga, polisi 100. Nanti ini pengamanannya sama harga weduse larang pengamanan. <laughs> Lah wedhus loro diamanke polisi 100. Kira-kira entah dana nggo ngurusi pengamanan. Saya wajar ini yang sadar, drone Bangsa ini ojo didadi ke sing kere-kere. Lah media itu seneng juga. Media nanti yang disoting itu yang bongso yang ruwet. Dari jam 1 malam sampai subuh, panitia belum membagikan bungkusan-bungkusan hingga ada orang tua yang semaput dan meninggal dunia. <laughs> Soteng juga. Terus enek wong lanang wedok gawa anak loro, uh, nangis soteng. Ini media seneng. Tapi yang bagiannya itu rapi tidak disoteng. Sebab tidak layak dijual. Gitu loh. Inilah media. <laughs> Jadi media ini mayoritas setan. Hmm. Udah. Ora terima ya karepmu. Ya TV songo tok, TV songo ora ora sana. TV songo aswaja ki ya ora. Loh yang lainnya juga saya tidak tidak mengatakan semuanya itu jelek. Nek pas nyiarnya sing elek-elek berarti media ki elek. Ngono Jangan jadi provokator. Media jadi provokator. Nggih siap dadi wong sing apik, siap terus berjuang untuk menjadikan orang sekitar kita juga apik. Orang sing apik iki ngono. Islam adalah manfaat bagi sekitar. Islam adalah manfaat bagi sesama. Islam adalah indah. Islam adalah damai. Islam harus kaya. Islam harus cerdas. Islam harus betul-betul cinta kepada bangsa dan negara ini. Oh no. Oke, okay. siap Okay. Siap. Bismillah kita lanjut sholawat. Soalnya saya sudah perjanjian sama media, <laughs> gayane media. Karena ya solmed kalian anu aja suwi Soalnya besok saya mau berangkat pergi ke Bandung. Bukan Ustaz Solmed yang ngomong, saya Dewi. Soalnya mesake si susu itu mangkat jam 11 sudah harus selesai acara ini. Besok malam kita masih berjumpa lagi di tempat Mbah Maimun Zubair Sarang. Insya Allah besok malam sama beliau salawatan lagi. يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طهر دين المؤيد بدور النبي أحمد طهر الدين المؤيد بالسلام المنيب لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة لنقطة التعيين صلاة في المبين لنقطة التعيين يا غرامي سلام سلام المبين نقطة التعيين Senin senin senin Basit dahi Ya Rabbi لكل هول لكل هول من الأغوال مقتحم آه،, آه يا رسول الله يا ربي به المصطفى Gracias. Alhamdulillah kita akan bacakan satu fasal dalam Maulid Liba. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati seluruh yang hadir dan yang mendengarkan. Kita doakan semuanya, khususan untuk Ustaz Solmed. Mudah-mudahan beliau bisa terus dakwah di mana tempat dan dakwahnya didengar dan insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Dan insya Allah keluarganya terjaga dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di zaman, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal. Begitu pula bapak-bapak pejabat kita, menteri kita, DPR kita, pemimpin-pemimpin kita, semua didoakan supaya mereka selamat dalam menjalankan tugas dan amanat. Dan para habaib didoakan semuanya panjang umur dan bisa terus membimbing umat begitu pula para kiai para tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama terutama putra-putri daripada almarhum Al-Maghfurlah Abdullah Faqih insyaallah semua keluarga beliau terjaga dari segala macam fitnah fitnah di dunia, fitnah di zaman, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, dan fitnah-fitnah yang ada. Semoga kita semua bersatu saling menyintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling menasihati karena Allah dan insya Allah Allah selalu melimpahkan rezeki yang banyak bagi kita halal berkah manfaat dunia wal akhirah semoga Allah menunjukkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin Ya Arhamar Rahimin. Semoga pondok langitan ini selamat dan selalu tetap jaya dan maju ke depan. Insya Allah menjadi pondok yang dicintai dan menyintai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondok yang selalu mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan ridho, pandangan kasih sayang, pandangan nikmat. Insya Allah. Semoga semua yang hadir dan yang terlibat di acara ini selama berapa hari ini semuanya mendapatkan apa yang menjadi hajatnya dan kabul semua keinginannya diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini hingga akhirnya husnul khatimah dan kita terima kasih kepada TV 9 dan TV Aswaja yang selalu menyiarkan dakwah-dakwah ahli sunnah wal jamaah insyaallah tetap jaya dan kita dukung TV-TV kita seperti ini insyaallah TV-TV yang seperti itu yang akan membawa manfaat bagi bangsa bermanfaat bagi pula negara yang kita cintai ini amin amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى منه بدور مثل عرس Baba.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 أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير اللهم بارك لنا في أولادنا وتلامذنا واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا فتاح يا علي افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين وارزقنا واياهم فهم النبي يا يا رب وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر اسرار الفاتحه اعوذ بالله نستعين اهدنا الصراط المستقيم ضالين آمين Mari kita tutup dengan melantunkan lagu Indonesia Raya.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 InsyaAllah semuanya lancar. Okay? Walafu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.